Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Al-'Allamah fauzan Kita masih berada pada sambungan ucapan seorang imam, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Naam mengenai apa? keistimewaan dan juga bagusnya jejaknya para salaf dan anjuran untuk kita apa? mencukupkan di dalam masalah asma wa sifat, meniti jejaknya generasi para salaf karena mereka tidak hulu, ekstrim, berlebih-lebihan, tidak pula mereka meremehkan. Kita lihat apa yang beliau ucapkan dinukilkan oleh Imam Namuwafaquddin Ibnu kudamah rahmatullahi atas itu halaman 58 bagian atas Anda melihat Laqad qassara anhum qaumun fajafau. Artinya apa? Sungguh sebagian kaum mereka meremehkan, akhirnya mereka pun keras. Hatinya keras gak mau nerima karena meremehkan. nam wa tajawazahum akharun Kemudian sebagian mereka yang lainnya melampaui batasan. Eh, melampaui batasannya para salaf. Paham ya? melebihi eh, daripada pemikirannya para salaf akhirnya mereka ekstrim awa wa innahum siapa ini dan sesungguhnya mereka itu para salaf fima baina dzalik la ala huda mustaqim masyaallah la ala hudan mustaqim artinya apa sesungguhnya mereka para salaf berada di antara ghulu dan juga berada di antara apa yang meremehkan tadi itu la ifrad wala tafrid tidak berlebihan tidak pula mereka meremehkan atau menyepelekan. Berada di apa? Di atas jalan yang lurus, yaitu ahlu sunnati wal jamaah, atau taifatu al-mansurah, al-firqatu an-najiyah, al-jamaah. Paham ya? Itu yang berada di atas jalan yang lurus. Kita lihat syarahnya bawah itu. Qala Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizullah taala wa ra'ah qassara anhum qawmun fajafau. Artinya apa? Sebagian kaum mereka meremehkan, merendahkan, menyepelekan, akhirnya mereka pun keras. Hada huwal jafa wal kasal. Inilah yang namanya keras, kaku dan juga malas. Namullah musta'an. Karena meremehkan. Meremehkan masalah asma sifat, jangan sampai meremehkan. Kita harus memahaminya. Kemudian yang kedua, hada syarhun ibarah, ucapan eh, laqad qassara anhum qaumun fajafau fatajawazahum akharun faghalau ini apa? Ini adalah penafsiran syarah untuk ungkapan ma fauqahum muhassir wa madunahum muqassir. Orang yang berlebihan, melebihi para salaf berarti ekstrim, hulu dan orang-orang yang meremehkan, yang merendahkan, menyepelekan eh, prinsipnya, jalannya, ajaran para salaf maka adalah orang yang muqassir, orang yang meremehkan atau merendahkan. Fal muqassir jafa wal muhassir khala. Maka orang yang muqassir meremehkan, merendahkan, menyepelekan Jafa, kaku dia. Dia akan kaku. Eh? dan juga keras. Wal muhassir khala, orang yang nah barakallahu fikum berlebih-lebihan, eh, melebihi apa yang dijelaskan oleh para salaf, niscaya apa? Ghala akan ekstrim juga orangnya. Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lanjutkan lagi. Wa innahum fima baina dzalik la'ala hudan mustaqim. Masyaallah. Sesungguhnya para salaf berada di antara ifrat wa tafrid. Paham ya? Maksudnya bagaimana pertengahan? Kembali kepada firman Allah taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, ai adlan khiyara, yaitu umat yang pertengahan dan pilihan. La ifrat wala tafrid tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan atau menyepelekan. Kita lihat di sini. Kata beliau, Sebelum kita melanjutkan bacaan bawah itu ternyata ada yang terlewatkan kemarin. Eh, nah, kita lihat dulu. Eh, yang atasnya itu atasan atas apa atas catatan nomor 67 itu. Falladzina khalafus salaf baina amrayn, imma ghalin wa imma jafin. Itu ya. Sudah belum kemarin? Sudah. Sudah ya? Ayo na'am, Allah musta'an. Iya sudah ya, aman. Kelihatannya kan bayangannya kan dua itu ya, Allah musta'an. Enggak masalah ya, Bang ya? Kita lanjutkan, Bang. Nah, kita lihat sini. Catatan kaki nomor 69. Apa kata beliau? yakni fima bainal muhassir wal muqassir. Maksudnya apa? Mereka para salaf berada di antara apa? Di antara muhassir wal muqassir, pertengahan. Fasalafu bainal muhassir wa huwa al-ghali. Maka para salaf mereka berada di antara orang yang hulu, ekstrim. Jadi tidak berlebihan. Wa bainal muqassir dan berada di antara orang yang meremehkan atau menyepelekan wa huwal jafi. Kaku, keras, menyepelekan. Wahum ala hudan mustaqim. Masya Allah. Mereka para salaf berada di atas petunjuk yang lurus. Inilah jejaknya para salaf. Ikutilah jejaknya para salaf. Niscaya akan selamat. Eh? Niscaya akan apa? Selamat. Berkata Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih dengan semakna fa ahlus kata beliau barakallahu fikum nan fa ahlus sunnati wal jamaah hum ahlul qurun al-faddalah. Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah itu mereka adalah yang berada di tiga generasi yang diberikan keutamaan. Paham ya? Yaitu para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Faman iktafa asarahum wa sara ala manhajihim huwa salafi wa man khalafa Nah, barakallahu wa man khalafahum bidzalik huwa minal khalaf. Semakna itu ya artinya apa? Maka barang siapa yang meniti jejak mereka dan mengikuti jalan mereka, maka dia dikatakan salafi. Dan barang siapa yang justru menyelisih prinsip dan jalan mereka, maka dia termasuk khalaf, orang belakangan. Jangan ngikutin orang belakangan. Orang belakangan biasanya seringnya hawa nafsu yang mereka mainkan, akal yang mereka jadikan sandaran. Padahal kalau orang sudah menjadikan agama ini sandarannya akal rusak. Paham ya? Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? yang sering ana nukilkan berkali-kali, laukana dinu bi ra'yi lakana batinul khufi aula bil masfi min a'la. Lakana batinul khufi, batinul khufi maksudnya bagian khuf yang bawah itu na barakallahu fikum aula bil masfi min a'la. Artinya apa? Laukana dinu bi ra'yi, kalau seandainya agama dibangun di atas akal, niscaya bagian bawah khuf, bagian bawah kaos kaki itu lebih pantas untuk diusap dari atasnya. Kenapa? Secara akal, secara logika yang kotor yang mana? Yang atas atau bawah? Bawah. Tapi kenapa Rasulullah nyuruh, nyuruh atas yang diusap? Karena agama bukan dibangun di atas akal, tapi di atas dalil. Kalau secara logika, masa sih yang kotor aja bawah kok malah yang diusap atas? Itu kalau secara akal. Tapi kita jangan apa main akal. Kalau agama main akal rusak. Akal ini kendalikan, tundukkan dengan apa? Dalil sami'na wa ta'na. Paham ya? Enggak ada sami'na wa asaina jangan dalil yang kita jadikan landasan untuk menundukkan akal kita. Kalau akal kita berseberangan dengan dalil, dalilnya sahih, akal kita tidak menerima, yang disalahkan dalilnya atau akalnya, Bang? Akalnya. Jangan dalil diakal-akali. Paham ya? Tapi bagaimana caranya akal tunduk dengan dalil itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Zaman sekarang model seperti itu, istihsanat. Menganggap perkara-perkara bagus, ini bagus, ini indah sekali kalau kita bikin Masya Allah. Kalau kita berdakwah dengan ini akan tersebar kemana-mana. Istihsanat itu barakallahu fikum. Kalau berseberangan dengan dalil, itu akan menghantarkan kepada kebinasaan. Terjatuh dalam kekeliruan, tidak segera tobat, tidak segera rujuk kepada kebenaran, akan melahirkan kekeliruan berikutnya. Paham ya? Itu hati-hati. Jadi kita semuanya upayakan melunakkan hati melapangkan dada kalau terjatuh dalam kekeliruan, dalam ketergelinciran, diingatkan, diluruskan, sami'na wa ta'na. Tunduk dengan dalil, tunduk dengan al-haq. Jangan sombong, jangan ngelawan, jangan mencari alasan, jangan mencari pendukung untuk menguatkan kebatilannya. Kenapa? Seseorang kalau terjatuh dalam kebatilan tidak segera rujuk, tidak segera kembali, dinasati malah ngelawan, bantah. Hati-hati. Melahirkan kebatilan yang berikutnya lagi. Allahul musta'an. Nasallahu assalamatul afiyah. Kita lanjutkan lagi. Apa kata beliau sini? Naam hudan bainad dalalatain. Itu petunjuk di antara dua kesesatan. Ekstrim hulu sesat, meremehkan, menyepelekan sesat. Wahakun haqqun batilain. Dan di atas al-haq benar di antara dua kebatilan. Hulu, ekstrim, batil. Meremehkan, menyepelekan juga kebatilan. Ini menunjukkan bahwasanya al-haq hanya satu. Al-haq ada berapa? Satu saja. Yang mengatakan semuanya benar itu orangnya bingung alias gagal paham. Wah semua aliran benar, ahlu sunnah itu banyak katanya. Memang orangnya banyak mungkin, tapi yang namanya al-haq cuma satu. Dalilnya dihafalkan, ditanamkan, ditancapkan di benak antum semuanya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kebatilan sudah. Kecuali kesesatan. Jadi al-haq cuma satu. Orang kalau bingung dengan internet, ujung-ujungnya kok ini ngaku ahlu sunnah ya, ini juga sunni salafi, pakainya sama, jenggotnya panjang juga, ini pakai sorban juga, cuman ini bolehkan proposal, bolehkan pemilu, bolehkan demokrasi, yang ini bolehkan minta-minta, ini bolehkan televisi, Wah, semuanya sama ahlu sunnah semuanya. Kita katakan gagal paham. Paham ya? Enggak ada ahlu sunnah banyak, al-haq banyak itu enggak ada. Al-haq cuma satu tok, Kebatilan na'am, karena nggak mungkin umat Nabi Muhammad bersatu di atas kesesatan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda apa? La tajtami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah semuanya bersatu di atas kesesatan. Kalaupun ada kelompok sesat, di sana ada al-haq yang senantiasa tampak dan unggul di atas kebatilan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum nah ila antakum as-sa'ah paham ya ila qurbi yang saah maksudnya artinya apa akan senantiasa nampak sekelompok dari kalangan umatku di atas al-haq unggul di atas al-haq nampak dakwanya nampak paham ya tidak membahayakan orang-orang yang sesat yang merendahkan mereka, ngejek mereka, nyindir mereka, mojokkan mereka tidak membahayakan bagi ahlu sunnah. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasannya al-haq itu senantiasa ada dan cuma satu al-haq itu. Jangan sampai buahnya kalau mengatakan semuanya benar daripada kita sering tahdir mentahdir semuanya benar. Kita katakan bukan semuanya benar, kebenaran hanya satu, selain kebenaran ada kesesatan, kebatilan. Selesai. Dengan dalil tadi itu famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kata beliau, hadhihi tariqatus salaf rahimahumullah. Ini adalah jalannya para salaf rahimahumullah. Semoga Allah telah merahmati mereka. Bainal ghali wal jafi. Antara yang ekstrim dan antara yang jafi, keras, eh? kemudian apa barakallahu fikum meremehkan, merendahkan, menyepelekan. Kaku. Paham ya? Nah, tidak mau peduli Wa dinullah bainal ghali wal zafi. Sedangkan agama Allah Subhanahu wa taala antara ghali berlebihan ekstrim dan antara yang merendahkan meremehkan tadi itu. Dinul i'tidal wal istiqamah agama pertengahan, agama yang istiqamah, tegak lurus kontinu. Wa huwa allazi amarana Allah an nas'alahu an yahdiyana ilaih. Yang mana jalan tersebut adalah yang Allah telah perintahkan kita semuanya untuk memintanya agar Allah telah berikan hidayah kepada kita semuanya menuju jalan tersebut. Jalan apa? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti kita di atas jalan yang sesat. Katanya Ahlussunnah kaum muslimin itu di atas jalan yang lurus. Tapi kenapa ya ketika setiap salat kok minta terus? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau yakin di jalan lurus ngapain minta terus kata mereka? Kita katakan permintaan di sini bukan berarti kita di atas jalan yang batil, bukan berarti kita di atas jalan yang sesat, tapi meminta agar apa? diberikan keistiqomahan, kontinu, senantiasa di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat itu yang diminta sebenarnya. Karena kita nggak tahu akhir hayat kita bagaimana. Bisanya cuma menempuh meminta semoga diwafatkan dalam keadaan apa? Akhir hayatnya husnul khatimah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah Man mata al Islam was sunnah, mata al khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam was sunnah, maka dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih ketika ditanya tentang seseorang yang meninggal di atas Islam was sunnah. Naam. Ikhwani fid din azza wa Jadi nasihat yang sangat mulia ini perlu kita contoh dan perlu kita terapkan Eh, yang kita minta di dalam solat kita setiap hari ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kepada kami wahai Rabb jalan yang lurus bukan jalan yang bengkok ingat kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika Rasulullah pernah menggariskan suatu garis ada yang lurus kemudian di samping kanan kiri garis lurus itu ada yang bengkok, ada garis yang bersabang. ha eh, khatta lana Rasulullah khattan Summa khatta khututan. Suatu ketika Rasulullah Rasulullah SAW menggariskan kepada kami suatu garis lurus. Kemudian setelah itu menggariskan garis-garis yang lain bercabang. Akhirnya membacakan firman Allah Taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum Ingat ayat yang mulia tersebut. Allah Taala menyatakan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus Ikutilah jalan yang lurus ini. Jangan ikuti jalan yang bercabang tadi. Karena jalan yang bercabang tadi itu semakin masing jalan ada setan menyeru, memanggil. Allah musta'an. Jadi kalau jalan lurus, ikutin. Al-Qur'an was sunnah itu jalan lurus. Paham ya? Naam la yaminan wala shimalan. Jangan kanan wala kiri, lurus. Ikuti Al-Qur'an sunnah lurus. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Al-mu'tadil bainal ghali wal jafi kata beliau. Yaitu orang yang pertengahan antara al-ghali wal jafi. Faham ya? Karena jalan yang lurus, jalan Al-Qur'an sunnah itu jalan yang bisa menghantarkan ke mana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalamnya Imam Bukhari yang sering antum dengar juga, dinukilkan oleh Imam Al-Imam oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Apa kata beliau? Ada yang ingat? Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru. Afan bukan itu ya. Itu lain lagi ya, tapi enggak masalah kita baca. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Imam Bukhari mengatakan afdalul muslimin. Sebaik-baik kaum muslimin adalah seseorang yang menghidupkan sunnah, mengajarkan sunnah yang sudah terpendam dan mati. Kemudian apa kata beliau? Fasbiru Ya ashabat sunan rahimakumullah, bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah fa'innakum innakum nas. Karena sungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Yang anda maksud tadi adalah kalamnya Ibn Qayyim. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Madari Salikin apa kata beliau? Man faraqad dalil Dalla an istabil, sabil. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an wa sunnah itu maksudnya. Fakulu tarikin lam yashabha dalil Al-Qur'an was sunnah fa hiya min turuqil jahim rajim. Kata beliau dengan semakna artinya apa? Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang menuju kepada Allah dan surganya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap jalan yang tidak diiringi prinsip eh, atau jalan metode yang tidak diiringi dengan Al-Quran Sunnah, maka itu jalan yang mengarahkan kepada neraka jahim dan jalan setan yang terkutuk waliyadu billah. Na'am barakallahu fikum. Ini nasihat yang sangat bagus dari seorang imam, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Adapun yang berikutnya insyaallah taala nasihat dari seorang imam bagus juga yaitu kalamnya Imam Lauza'i rahmatullah alaih yang sering antum dengar. Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, Rasulullah as-salamata wal afiyah wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yarda innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin